Dengan sesuatu apapun Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an Wa la tafarraqu Dan ridha atas kalian untuk kalian senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid wala tafarraqu dan janganlah kalian berpecah belah bersatu di atas tauhid di atas sunnah wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum dan kalian saling menasehati kepada orang yang Allah telah belikan wilayahnya diberikan amanah untuk menjadi waliul amr atas kalian dan Allah Azza wa Jal pun murka atas kalian tiga perkara qil wa qal wa kathratus su'al wa ida'atul mal qil wa qal Katanya dan katanya Banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta Telah kita sebutkan barakallahu fikum beberapa penjelasan dari beliau hafizahullah taala sampai pada poin yang kedua al-i'tisamu bihablillahi jami'an wala la tafarraqu. Wa thalithuha adapun yang ketiga kata beliau rahimahullah taala munasahatu wulatil amril muslimin menasihati ulati amril muslimin waliul amr dengan cara yang bagaimana memberikan nasihat kepada mereka وذلك يتم بالتعاون معهم على الحق yang demikian dengan saling ta'awun ma'ahum 'alal haq tolong menolong bersama mereka di atas kebenaran wa ta'atuhum fih dan mentaati mereka di dalam kebenaran di dalam perkara yang tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. La ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Karena tidak ada tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Wa amruhum wa amruhum bihi wa tanbihuhum wa tadhkiruhum bi rifqin wa lutfin wa i'lamihim bima ghafalu anhu dan barakallahu fikum memberikan peringatan kepada mereka mengingatkan mereka tentunya dengan cara rifqin wa dan mengkhabarkan kepada mereka dari perkara yang mereka lalai tentunya dengan cara yang dibimbing oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak dengan cara yang menyelisihi bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam di dalam menyampaikan nasihat kepada ulatul umur. Naam. Wa tarkul khuruj alaihim dan meninggalkan na'am khuruj alaihim ini keluar ketaatan kepada mereka menyelisihi mereka menyelisihi apa yang Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan untuk kita mentaati mereka as-sam'u wa ta'ah untuk taat dan mendengar atas apa yang mereka perintahkan selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wasalatu khalfahum dan salat di belakang mereka Mengikuti apa yang mereka tetapkan Dalam perkara Awal masuknya Ramadan Juga awal masuknya Idul Fitri Maka kembali kepada kebijakan yang mereka tetapkan Di antaranya Barakallahu wal jihadu ma'ahum dan berjihad bersama mereka ketika mereka memerintahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala maka wajib atas kaum muslimin untuk mentaati perintah mereka wa ada'u sadaqati ilaihim dan menunaikan sedekah kepada mereka ketika mereka menetapkan zakat dari harta yang dimiliki oleh kaum muslimin maka wajib untuk menyerahkan kepada mereka barakallahu fikum wa tarkul khuruj alaihim bisayf idza dhahara minhum haifun aw su'ul ishrah ketika misalnya nampak dari mereka sesuatu yang tidak baik muamalah yang tidak baik kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai maka jangan keluar dari ketaatan kepada mereka apalagi dengan pedang memberontak kepada mereka maka ini tidak dibenarkan barakallahu fikum wa du'alahum bisalah dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Naam. Tapi terkadang para kalafikum kita mendapati mimbar-mimbar masjid dijadikan sebagai tempat untuk mencaci maki mereka, menghinakan mereka. Maka ini batil. Ini keluar dari bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Terkadang seorang yang dikatakan dai tidaklah dia dikatakan dai kecuali setelah berani mencela pemerintahnya dikatakan dia seorang dai yang pemberani kalau sudah menyampaikan kejelekan-kejelekan pemerintahnya maka ini menyelisihi manhaj Rasulullah alaihi salatu wassalam Rabi'uha an-nahyu an qil wa qal. Yang keempat dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci barakallahu fikum larangan dari qil wa qal. Katanya dan katanya. Di dalam hadis disebutkan di dalam sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabiun alaihi salatu wassalam mengatakan kafa bil mar'i kadhiba bi kulli ma sami'ah. Cukuplah seseorang dikatakan dia pendusta. bi kulli ma sami'ah. Dia senantiasa menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Kafa bil mar'i kadhib. Tentunya barakallahu fikum ada perkara-perkara yang kita menahan lisan dari sesuatu yang apabila disampaikan bisa menimbulkan kemudaratan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kafa bil mar'i kadhiba ayu haditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta ayu haditha bi kulli ma sami'a. Dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Ya. Jangan sampai dia apa yang dia sampaikan menjadikan kericuhan anaan ah, pertikaian antara dua belah pihak tanpa dia melihat apa yang dia sampaikan atau kepada siapa dia menyampaikan apa yang dia dengar tersebut. وكذلك ال... الإغراق في فرض مسائل لم تقع والإجابات عنها قبل وقوعها فإن هذا يصرف المسلمين عن دراسة الكتاب والسنة ويشغلهم عن حفظ نصوصهما نعم والتف والتفقه فيهما والتفقه فيهما Demikian pula barakallahu ketika qil wa qal yang pada akhirnya menyibukkan kaum muslimin memalingkan dari barakallahu pelajaran-pelajaran Al-Qur'an dan sunnah yang menjadikan mereka lalai dari menghafal nas-nas keduanya dan menjadikan mereka lalai mendalami Alkitab wa Sunnah. Ya, ketika mereka tersibukkan dengan sesuatu yang qil wa qal, yang belum terjadi, yang tidak butuh kepada jawaban. Naam. Mereka berdebat sesuatu yang belum terjadi Akhirnya mereka pun tersibukan dari Al-Quran dan Sunnah yang seharusnya mereka mempelajari keduanya. Barakallahu Maka yang demikian sesuatu yang tercela. Menjadikan mereka lalai dari mempelajari keduanya. Wa yang kelima an-nahyu an kathratis su'al larangan dari banyak bertanya wa huwa yashmulu su'alan nasi ma fi min minal mali wa ghairihi wa inzali hajatihim bihim termasuk padanya bertanya kepada manusia pertanyaan manusia tentang apa yang ada pada mereka dari harta iya ingin tahu apa yang dia miliki, apa saja yang ada padanya. Maka ini sesuatu yang termasuk padanya kathratus su'al. Wahada la yaliku bil muslim alladhi yuridu yuridu lahu ayyakuna azizan syarifan. Maka yang demikian tidak pantas bagi seorang muslim yang Allah menginginkan atasnya menjadi seorang muslim yang azizan syarifan yang aziz yang mulia yang terhormat nah Allah menginginkan pada seorang muslim dia menjadi seorang yang aziz yang mulia yang terhormat maka apabila yang demikian ingin dia dapatkan tidaklah pantas bagi dia untuk kathratus su'al terhadap kaum muslimin yang lainnya berkaitan dengan harta yang ada padanya. Nah, Fasu'alun nasi muharramun fil asl wa la yajuzu illa fi halil darurah. Ya. Soalun nasi muharram fil asl meminta kepada manusia pada asalnya perkara yang haram tidak boleh kecuali pada keadaan darurah yang di atas tadi maksudnya yashmulu su'al nas yakni meminta kathratu su'al banyak bertanya termasuk padanya banyak meminta oleh karena itu kata beliau meminta kepada manusia hukum asalnya haram tidak boleh kecuali pada kondisi darurah لا يزال رجل يسأل الناس ويأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من اللحم senantiasa seseorang ketika dia minta kepada manusia melainkan nanti pada hari kiamat dia datang dalam keadaan tidak aja tidak ada potongan daging pun di wajahnya ya dia meminta kepada manusia sesuatu yang bukan darurah padanya bahkan terkadang menjadi sudah tabiatnya meminta kepada manusia. Terkadang dia memiliki apa yang dia minta. Ya, tetapi karena itu tabiat penyakitnya menjadikan dia terbiasa untuk meminta kepada manusia yang lainnya. Maka ini penyakit barakallahu fikum. Wa fi su'alil makhluk bila darurah thalathu mafasid. Meminta kepada makhluk ya tanpa darurat itu ada tiga kejelekan. Yang pertama kata beliau hafizahullah mafsadatul iftiqar ila ghairillahi wa hiya naw'un minasyirki. Mafsadah yang pertama menjadikan dia iftiqar merendahkan diri kepada selain Allah dan ini merupakan jenis dari kesyirikan. Nah, dia tunduk akhirnya. Ya, terkadang sampai keadaan apa yang diminta oleh orang yang akan memberikan permintaan dia, dia pun turuti. Ya. Akhirnya dia iftiqar ila ghairillah yang kedua, mafsadatu idza'il makhluqil mas'uli wa hiya naw'un min dhulmil khalqi. Mafsadah yang kedua, idza'il makhluq memberikan gangguan kepada makhluk yang mas'ul, yang diminta. Iya, memberikan naam sesuatu yang tidak nyaman, ida itu gangguan dan ini merupakan jenis kezaliman terhadap makhluk. Ya, terkadang sampai keadaan ya, dia berhujah dengan misalnya adain misalnya meminjam ya tentunya yang di yang diminta ini kan memiliki harapan akan harta yang telah dia pinjamkan ya sampai pada keadaan waktu yang lama iya pada keadaan yang memberikan pinjaman itu seolah-olah merasa malu mau mengingatkan seolah-olah dia minta sodakah kepada orang yang meminjam hartanya ya atau keadaan juga para yang meminjam harta itu dia setelah dia memiliki harta untuk mengembalikan hartanya dia menahan hartanya Ya, dia tahan harta itu. Ya, dia memperlambat. Maka ini tidak pantas. Ya, memberikan sesuatu yang tidak pantas kepada muslim yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya mafsadatul dhul dzulli li ghairillahi wa huwa dhulmun lin nafsi. Dan ini yang ketiga merupakan kezaliman terhadap dirinya ketika dia dzul merendahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini tiga mafsadah yang beliau sebutkan hafizahullah taala. وهذا إذا كان المسؤول حيا قادرا على التحقيق المطلوب منه فكيف بسؤال الميت wal ghaib ma la yaqdir alaihi illallah maka tiga mafasid ini ya barakallahu fikum ketika yang diminta itu seorang yang masih hidup yang dia mampu untuk memberikan apa yang dia minta apa yang diminta kepadanya lalu bagaimana dengan bisualil mayit permintaan kepada mayit wal ghaib atau yang tidak bersama dia gaib yang tidak mampu dia berikan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala indalika huwa aynu syirku billah maka yang demikian merupakan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya meminta kepada mayit atau kepada yang gaib yang tidak mampu memberikan permintaan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala maka ini merupakan kesyirikan yang nyata Ma yustafadu minal hadis yang bisa diambil dari hadis ini wujubul qiyami bi ibadatillahi ala wajhil matlub. Wajib senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala wajhil matlub dari sisi yang disyariatkan. Tentunya atas syariat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wujubul ibtiad an kulli asnafi syirki صغيره wa wajibnya menjauhi dari setiap jenis-jenis kesyirikan kecil atau besarnya jangan lihat kecil daripada kesyirikan itu ya lihatlah apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan terhadap Allah maka di sini umum disebutkan barakallahu fikum وجوب اعتصام بحبل الله وهو الإسلام الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة في كل شأن wajib berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam kitaban wa sunnatan Al-Qur'an dan sunnah pada setiap keadaan wajib pada setiap keadaan di dalam eh, keyakinan, di dalam muamalah, di dalam akhlak, di dalam jual beli, di dalam eh, naam segala bentuk ibadah wajib berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Tahrim tafarruqi wa wujub wahdatil muslimina 'ala al haq Haramnya berpecah belah dan wajibnya bersatu kaum muslimin di atas kebenaran. Ujubu munasahati ulati amri muslimin wa ta'awun ma'ahum 'alal haqi wal bir. Wajibnya memberikan nasihat kepada waliul amr dan bekerja sama bersama mereka di atas kebenaran dan kebajikan. Di atas kebenaran dan kebajikan barakallahu fikum. Tahrimul qil wa qal haramnya menukil qil wa qal tanpa melihat apa yang dia nukil tanpa dia mengetahui siapa yang akan dia sampaikan penukilan itu. Maka dia harus mengetahui, memahami. Jangan sampai penukilan yang dia sampaikan tidak sesuai dengan makamnya keadaan. Eh, na'am barakallahu fikum. Penukilan yang dia nukilkan adalah kebenaran, hanya saja dia tidak melihat siapa yang dia akan sampaikan penukilan tersebut. Jangan sampai kebenaran itu menjadikan fitnah bagi yang disampaikan penukilan tersebut. Nah, karena masing-masing manusia memiliki kondisi yang berbeda-beda terhadap kebenaran. Tahrimu su'alil makhluqin illa fi ma yaqdiru alaih fi halid darurah wal afdal at-tawakkul was sabr. Haramnya meminta kepada makhluk kecuali kecuali pada perkara yang yaqdiruna alaih, dia mampu untuk memberikan itu fi halid darurah dalam keadaan darurat.